Rek selingkuh, sok. Rek setia, alhamdulillah. Bosan tinggalkan. Tong riweuh, gampang jeng sayahna. <laughs> Ini mah hayang ke surga, ibadah nggak mau, subuh tunduk duhur ripuh duha tara, asar hoream, maghrib pabelit jeng dunia terbalik. Isa arredang, tahajud pagujud yang selimut hayang asup surga surga lumana ngaku Islam ahlak Islam buuk di berema banget di bodasan kuntu di behal Bari behon di sekolah SD teh nih. Pengen gunta ganti. Eh beung hideung. Mangge duit balik kajian di masjid di suhun disebut rezeki anak soleh. pada amplop ustad lagrad. sikat atuh mikir. Rek itu wae capek lelah nakal teh nggak jelas tuh lelah so punya nggak mau nggak punya suami wajahnya nggak jelas Wes sarua we lalaki ge. Ngimpi pengen suami sosoknya seperti Yusuf, seperti Rasulullah. Pret ah. Sudah kayak Khadijah belum? Sudah kayak Ayah Aisyah belum? kayak soleh boga salaki, ai halakuan você é ser humano. Sarua lalaki ge. Yang anu gelis. Wudu tara duha tara sunnah tepernah reka mana tuh dawe bagian ningali wudu sese banget ame aurana aura kasbon cahayaan tapi saya lihat orang Bogor juara, wajahnya bercahaya semua. Tong atoh ting. Kayak berita isukna dengan si eta asa cahaya. <laughs> Isukna mau. Jangan takut mati, dah mati mah pasti terjadi. Atau tidak semua juga pengen masuk surga ya. Tete tete mau masuk surga? atau ngomong apa apa tuh jalanan ke surga yang masuk surga poligami merasa dizolimi padahal itu teh jalannya saya tanya Bu. Halo. Hai. Apa kabar? Hai. Saya mau tanya masalah tauhid nih. Kata Nabi hadis rekitu wae. Jangan tenggelam dalam cinta. Kenapa yang kita cintai tidak abadi? Kecuali cinta Allah kepada kita. Allah is everything ada yang abadi ada yang abadi Ya Nggak ada yang abadi kecuali cintanya Allah Maka ibu jangan terlalu cinta Cinta apapun kepada anak Kepada suami Suami kepada istri Ishma Fa Fa'innaka mayyitun rekituai. Eh. silakan kamu mau apa Tapi ingat Kesannya kamu akan jadi bangkai. Melembutkan hati. Ingat Allah, ingat mati, lembut hati. Kul mab abih ahbibda. Cintai apa yang kamu cintai. Fa innahu Semua akan terpisah denganmu. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Lebah ya. Kalau ada suami wafat, ibu-ibu paling susah tuh. Mau nguburin, Ustaz jangan dulu aku masih menginginkannya friend. saya teh sundrum ke eh, naik deh basi ah. nggak ada cinta abadi itu kecuali cinta Allah kepada kita maka kalau ingin dapat cinta abadi cintai Allahnya nanti Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintainya Allah Allah cintakan kepada kita jangan salah kejaran Mas saya tanya, Bu, kalau kita wafat, anak kita masih makan nggak? Nah Allah ngurusnya bukan kita GR. Kalau istri kita masih makan nggak? Kalau suami kita wafat, kita masih pakai baju dan makan nggak? Paham? Itu tauhid berarti pertanyaannya tuae. Anu ngasih rezeki kita, kita teh siapa? Sepakat, tahan ya. Berarti suami kita teh rezeki milik. Rezeki. Orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Tulang rusukku, tulang rusukku. Kenapa ada perceraian? Berarti tulang rusuk rentalan. Eh. Buktinya tidak bertahan lama ya. Ini masalah takdir, kematian pun takdir. Kalau suami kita wafat, kita masih diberi rizki, masih. Berarti suami pun riz, rizki, rizki sementara. Paham? Kalau suami itu rizki, kalau milik mati larang aja. Ya Allah jangan matikan suamiku. Itu kan milikku. Semua milik Allah. Termasuk suami, anak dan istrimu. Al malu wal banun. Hati-hati. La tulhikum amwalakum wauladukum an zikrillah di amunafikun. Jangan sampai anakmu, hartamu, suamimu, kekayaanmu melupakan kamu. Ingat kalau ingat semua digenggam oleh Allah. Semua diurus oleh Allah. Makanya saya tanya, kalau suami wafat, Bu, kita masih makan nggak? Harapannya satu jawabannya. Berarti yang ngasih rezeki siapa? Allah. Oke, berarti suami kita pun riz sedekahkan. Hewir, reward. Boleh suami kita nikah lagi? Rek gitu wae. Kumanehna teh diurus ku batur ulah juga hayam atuh. Kuut dipacokan teu, ku batur sebreda Ini tauhid, hati-hati. Suami istri punya Allah, maka kalau mati nggak ikut, nangis aja di atas kubur. Suamiku aku cinta padamu. Habis masa idah kawin dari ribu. Egois. Boleh suami kita nikah lagi? Tetap pada prinsipnya. Keren ibu-ibu Bogor mah. Bersyukur Pak punya istri setia. Allah Akbar. Sukses kita berusaha mencari nafkah halal itu doa-doa mereka malaikat-malaikat tak bersayang. Jangan sakiti hatinya. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti ibu kita. Karena mereka adalah sosok ibu dari anak-anak kita. Jangan sakiti hati perempuan. Doanya, waktu doanya kita lancar, sehat, nyari rezeki, nafkah buat mereka. Doa seorang istri. Allah Akbar. Doa seorang istri, kamu mau opat edan. Rek itu eh. Tahun dikeprokan dari Japati. Kayak orangnya hiber. Saya tanya sekali lagi. Ini uji nyali ya? Boleh suami kita nikah lagi? Subhanallah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bu, saya tanya boleh? Hai Allah nyarek tuh. Berarti ibu lebih di Allah, Allahu Akbar. Di rumah kita ada Tuhan yang lain. Maka musyrik kalau takut istri. Belajar dong sama alam yang tersirat. Meja sukunya sebiji. Mending paham. Makanya dia tegak berdiri menopang beban di atasnya. Rumah tangga kita tidak stabil karena satu. Nah. Cangkul. Mau nggak jadi orang-orang tersesat? Makanya jangan pulang ke sana terus, pulang ke yang lain juga. Balik ke kadinya deh, kadinya deh. Ustaz kenapa jadi meromosiin poligami? Hei, apa kabar? Hei, gua nggak ganteng cuman laku. Beda jangan orang dia GGM, ganteng-ganteng mubazir. Cantik-cantik nggak pasti. Nyari tong bebe jari, Kasih argumentasi kemaki tetap pada prinsipnya nggak boleh. Emang ada jalan yang lain? Emang surga punya kamu? Kok oh, kamu yang menentukan? Ya, Allah jangan melarang. Udah jangan bilang ria, udah. Nonton beja-beja. Berat minta izin, berat minta maaf. Ya sudah jangan berizin, dari perizinan juga nggak ada. Kalau ketemu minta maaf. Maafkan aku ya. Kalau dia mentengkari kita karena punya yang muda, cari lagi yang ketiga biar mereka akur nyerang yang ketiga rek itu ae ini contoh kasus beratnya bertauhid Ibrahim harus dibakar api Musa dalam tekanan Nuh Ismail harus disembeli oleh ayahnya sendiri Yusuf dimasukin ke sumur jangan merasa beriman kalau belum diuji mau masuk surga pelanggarannya banyak ditilang tah Adam yang Hawa gara-gara memakan buah itu diusir ke dunia satu pelanggaran saja cukup untuk manusia terusir dari surga sekarang di dunia pada pengen masuk surga ngaca berapa pelanggaran naon boga orang jerok boga kawawu Jakat asa dibangsat, poligami asa dizolimi, jinah di mana-mana. Hei, jangan jadi Tuhan di kehidupan ini. La ilaha illallah. ayo ke Ahok gelu, Gara-gara menista ayat, tapi kelakuan juga Ahok menolak Anissa ayat 3. Mau di demo oleh 7 juta muslim Indonesia. Apa kabar? Hei. Sementara perempuan itu spesiesnya sejenis dengannya dolim, ya. senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kenapa saya kampanyekan ini? Berapa jumlah PSK penjual sangu koneng yang bertebaran di tempat-tempat prostitusi, investigasi datangi atau teteh nah ayah di dia, rek itu wae. Satu anu hayang di dia, sehagi manusia kadang ia tersenyum dalam tangis sakit ketika melayani tamu teh kadang ia menangis di dalam senyuman punya yatim dua suaminya wafat bekerja nggak bisa keahlian nggak punya Nya dagang babi weh Eta teh saudara kita tanya kumamun indung orang saya nangis sabar ya teh ah udah masuk dulu sok bayalah ada ama kasep diskon Aida dakwah mah mendatangi, mengajak bukan mengejek, mencinta bukan mencela, menjadi penyabar jangan jadi pencibir, setuju? Out of the zona, keluarkan dia dari zona itu. Terus apa yang dilakukan? Sok saya bayar waktu teteh kalau ada tamu berapa sejam? 400 jam itu teh? Iya. Sok bayarlah ke ama 300. Saya kasih 500 wah kapan udah di sini aja ngobrol saya nggak mau ganggu waktu anda cuman akhirnya respon dia nangis lah dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi apalagi selfie nyari awak ke selfie ya kajian Masjid Ar-Rahman tuh salafinya udah datang kabar? Oh iya aku lagi di Aroma nih pak kabar. Kesini aku yuk yuk yuk. Jangan rek itu bersama san eh, eh yuk. Gak apa-apa sih, cuman apa-apaan. naon kan? Hirup tong kagok tapi tong kan? Untuk nyaho tong nyanya ah. Ayang maut keur Tuhan. Lebay eh segala dedeja otw duha edan ria ria ria otw tahajud jangan ping aku karena aku di rokaat ketiga tiap ganti rokaat tiap update status rek itu wae kuasnya sederhana Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus karena ingin dilihat manusia. Saya nggak bisa jazman Anda ria atau enggak itu urusan Anda sama Allah. Tapi kan yang tahu kita sendiri. Instagram bisa jadi alat dakwah. Satu kali nge-share 10 ribu, 15 ribu, sampai 100 ribu. Berapa orang datang, sejumlah itu pahalanya. Baik, mandala ala khairin, falau mislu ajri fa'ilihi. Tapi kalau sudah dengki, hasud, khoa, memicu, tidak memacu itu bahaya. Jumlah itu dosanya. Hati-hati sharing foto-foto yang seronok dikonsumsi publik. Nah, asik. Saya ngasih surga, rekitu wae. Rasulullah itu nggak punya Instagram, nggak punya WhatsApp, nggak punya Line, nggak punya sosial media, tapi followernya sampai ke Bogor. Allahumma sholli ala Muhammad. Tong sombong, kira akan segera usai ya kejelekan agar segera diampuni kalau kita bertaubat yang tersisa komentar burukmu jatuh ya, mentuk komentarnya da urang na tuh mancing mancing sakit badan kalau nggak bikin status teh badanku nggak enak cina dibejakin nyari komen atau ku jelema teh mandi ku masako cina enak riwe tong riwe jangan ping aku karena aku di rokaan kedua di share ke grup WA riwe di WA teh tuh ramah keluar di grup WA amur baterai ngomongkan wae batur Pasti ah mana sholat bohong, mana sholat nyen update status. Ya foto orang keruku ya. Karena bari video call, Rek nyampe doa naon orang bersolat. Ini psikologi dapet nih. Dan saya mah baca psikologi orang mah dari kebiasaannya aja. Perempuan tuh aneh, Mau dipoto teh, mun nahan beuheung. Oh beban kepala. Tong sombong kira. Tong gede hulu. Ising tasup helm. Muntuk itu kitu ngelel, dagang letah online. OLE terus dengdek dipelajarin nah sih perempuan mau berfoto dengdek ternyata perempuan butuh sandaran eh jangan bersandar ke makhluk bersujud berbisik kepada bumi langit pun mendengar coba bercintanya di doa gerak jangan kejar fisik cantik gagah ganteng dan e, juaranya oh, akan lelah mending kalau dia mau kalau dia pergi sama yang lain sakitnya tuh di sini Katakan pada apa yang kamu kejar, Hei, aku sudah lelah mengejarmu. Kamu mengejar yang lain. Kejar aja, sampai kamu lelah mengejarnya. Tapi ketika kamu lelah mengejarnya, ingat ada aku di belakangmu yang menunggu. Dengan rasa sakit ini. Anas ditungguan, praktek nggak bagikan orangan. Dari rumah dua. Tengah bagi undangan berarti nerima undangan sakit kalau mantan yang ngundangnya. Datangi jangan datangan. Sebagai bukti kuat keimanan dan kuat keikhlasan. Datang we kehajatannya berbisik ke suaminya. jagainnya Kalau kamu nyakitin sama dengan nyakitin aku. Terus ke istri mantan kita bilang, selamat jalan ya. Semoga kamu dibahagiakan. Tapi aku mau bisikin satu kata, apa? Ah? La Karena selama ini aku mengilahkan kamu. Nges, lupakan, moving on. Hadir didinya. Tong akan balik, ngopi hulawe, we jupa-jupa basa. Kuat, lihatkan kekuatan. Karena perlombaan terberat ketika Agustusan tahun kemarin adalah perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan karena ngabebetkan ya sudah naik ke panggung elektuna naik pesan ke tukang organa mang hiji mang lagu Malak kandas yang lagu semi simorangkir nanti sebisa dirimu menghianati pingsan terus orang yang ngajakin ini jangan si patangkel tangkel, -tangkel. Itu pasti gering tuh. Mantan aing gelo. Eh, boga Allah tuh serahkan semuanya ke Allah. Dia teh bukan yang terbaik buat kita. Itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Kenapa diilahkan? Emang perempuan dia aja? Riwuh, tahu nggak? lah ilaha Ilah kita ada Allah bukan apa yang kita cintai dan sifatnya sementara, maka katakan apa yang kamu cintai, cintai saja. Tapi semua akan terpisah. Rek itu wae hirup teh. Ngejar rizki, nganti-henti. Hei, apa kabar? Hei, rizki itu udah disiapkan. Udah ada jatahnya ya. Punten panitia, minta nggak dua botol air ini saya? Ini beda ini Nggak ada perintah kok ada. Ya jangan saya. Yang usah happy Berarti rezeki orang. Ya. Nah dijamin ya? Luruskan niat menjalani hidup ini karena Allah. Nanti Allah kasih oleh. Yang jangan itu oleh karena dan karena oleh-oleh. Orang karena oleh tidak karena Allah yang nggak dapat Allah itu. Kalau karena Allah dapat oleh lagi nyangkul ketemu belut cokot. Ke ngaji ketemu jodoh cokotong. Tanya lah bogohun karena cokot cokot wae. Cik atumik iya kumamun pamajikan batur kumamun ini ini mancokot wae juga dikotok atuh iya, iya iya penyakit umat rek itu wae al ajallatu minas syaiton kata Nabi tergesa-gesa itu perbuatan setan kalau tuh manina kalau salat itu tenang jangan jadi pencuri salat sendiri kata Nabi ada sejelek-jeleknya pencuri. Siapa dia ya Rasulullah? Yang mencuri sholatnya sendiri dengan ketergesah-gesahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa rekaman? Menidir ralat abonges apa? Watini wajah itu ni waturis ini nama orang dari sana biasa satu nafas. Watini lak dikolaborasi jemaah asri. والتين والزيتون والترسين وأنا من خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم ردنا أسفل السافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah. Makmum ge bingung rek menerkeun teh. Tah lamun di Bogor imam kieu bere helm. Kecepatannya tinggi-tinggi tuh. Tiga ninja dua setengah sampai kan imam masuk pakai kancingnya mikir itu kadangnya ada atahiyat Nang ya tuh walaupun berbisik udah dekat ke mik atahiyatulillah assalamualaikum assalamualaikum syudah lillah syudah rasulullah ayolah sholat ayolah ya rek itu wae rek mana wirid terjelas Allah manta salam amin salam subhanallah mimiti nama bentes subhanallah kan malaikat tuh kan ngimam manteh anu mah. jemaah tadi dina subhanallah jadi banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh ai banaloh naon ai dulilah naon dulilah dulilah dulilah bar bar bar bar bar hancur mobil ge cari imam yang tenang ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah genah tong panjang-panjang ai gancang yang Rasul butuh tuh ketenangan maka ada ayat di Al-Fajr ayat terakhir ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini panggilan manja Allah kepada hambanya yang tenang karena ingat kepadanya ingat aku aku ingat kamu udkuruni adkurkum ala bidikrillah tatmainul kulub ingat ke Allah hati jadi tenang aslina wani ungker. money is not everything uang bukan segalanya But no money, everything is nothing. Tapi itu bukan duit, lihat oke okay sih. Cantik, ganteng bukan segalanya. Apalagi kalau nggak cantik, kalau nggak ganteng. Ya tetap itu mah ikhtiar sob cari dari relatif eta mah cantik ganteng mah relatif nu mutlak nu goreng mah. Ya. Tenang, ingat ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu wasain bisa beri wasolah kalau ada masalah udah mau sholat. Tapi sholatnya kayak gimana? Kowe lulu musolin kalau nggak tenang nggak dapet kemistrinya Hanya menggugurkan kewajiban nggak jadi solusi sholatnya. Malah menjauhkan dengan sholat itu dari Allah. Nauzubillah. Malam tentahu sholatuhu anil fasya wal munkar lam yajdad minallah ila bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah paksa dan mungkar malah terjadi kemungkaran dan paksa di dalam sholatnya. Bukan dengan sholat itu mendekatkan diri kepada Allah malah menjauhkan. Ini yang dimaksud fawailulil musallin. selakalah orang-orang yang sholat. Orang nggak sholat dengar ayat ini senang. Yes, untung tara. Senang koplo mereka mana tuh gaya? Rek itu ya? Tenang. Kemana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya kan gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak kita karaokean kan dinikmatinya. Kau jadikan aku kekasih bayaran. Saat kau memilih Seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan Kan ngenangan mau makan non Ya sholat Eh karaoke ngenangan naik sholat tuh ngenangan Ganti Suratna tong etawahe eh, playlist nate kuliakul Kuliakul Ninggal selecek Sampai anak kecil bermakmum ke kita tumpangan Imam kuliah kok, cah imam kuliah gocengan ah rokaat pertama kuya koceng bayar era eh, orang oh kudu tambahan Robi jidni ilman tambahan ilmu apalkan atau one day one ayat kalau Bogor sudah one day one juice berat nggak kuat biar aku aja Dilan ngaji di dalan milea dari ilmu agama ya jadi tambah ilmu Robi jidni ilman tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya. Saya nggak ribu. Sehari seayat berarti kalkulasinya 30 hari 30 Jangan yang berat-berat. Fakra matayassara minal Qur'an. Yang ringan-ringan saja. Gaya atau dang imaman ge. Nyage stayana metal tapi kan ngajina murotal. Baju berkerkil tapi kan ngajina tartil. Goyril magdubi alaihim dolin amin. Biasa kuliah barudak geus tumpangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun bubub. Nun maneh. Hafid. Nun. Allah. Karek sayat. Boleh? Boleh. Di era mah. Eh kan ayat nangge Al-Quran. Okra matayassara minal Qur'an baca yang termudah. Aneh. Ayasin beki tapi dibawa karena salat ngamak. Waladolin amin bismillahirrahmanirrahim. Yasin awas. Wong dionang deui imam kieu mah. Wal Qur'anil Hakim. Rapatkeun jeung DKM. Imam yang kurang bijak. Innakalamina mursalin nyang hajakeun. Ala siratim mustaqim tuh nya. Allahu akbar eh ponok eh. Sudon sudon sudon. Rek itu wae. Berikan kesempatan buat itu nu bener teh. Kita mah judgement, punishment. Hei, apa kabar Bogor? Dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Mengilhami bukan menghakimi, menjadi pelopor jangan jadi pelapor, suatu suatu pelapor Apa kabar? Menjadi pendaki bukan jadi pendengki, penyabar bukan pencibir. Sok rubah tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya saya juga ruas tak ngeresnakan kaget setelah istirahat terus sama bukan ustad atau salah nungona Nah suka ngobrol agama semampu saya punya dasar hukum dengan anak jalanan budak pang alhamdulillah jadi pengajian Baru dak metal jadi murota nu burger kill jadi tartil nu preman jadi beriman. nu motor darah ke masjid ibadah bebersih tina kotor-kotor tato san koma mah antepkeun we eh. sato ngaganggu mun panggil jeung ti kotok tong saruana kon foto diambeun antep we ini tato gimana nyanggeus we satong kita deui nya rupa-rupa baru dak hijrah Bandung mah tatona Raja Wali dia mau ngasih mandi tadi kia-kia hirup saya dihibarkan hayam hibar darah jawa hayam sudah yang sudah moving on Allah tidak pernah melihat masa lalu kita rek itu wae hayang mau keur kituan sampai rubah tidak berubah nasib keadaan seorang satu kaum kalau tidak merubahnya semoga Bogor istiqomah amin ini fenomena apa ini anak muda ada di masjid masjid saya jam emang sholat apa mas sholat latihan karena kan saya belum muslim oh kerja di resi. maaf ya mas ya maaf maaf mas maaf Gak apa-apa pak ustad saya tahu pak ustad merhatiin saya dari tadi maafin ya bimbing saya pak ustad oh siap saya yang harus dibimbing anda jawabannya juara saya jadi malu Gak apa-apa ustad pak ustad kan memang besar kemaluan katanya tahu dari mana kamu Ya. Iman itu harus menenangkan, maka Ibrahim tenang walaupun dibakar api. Karena iman, aman. Sehingga api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa. Sebesar apapun tekanan Fir'aun saat itu, yang tidak jadi disembelih. Yusuf diangkat jadi raja. Manusia terganteng yang pernah ada di dunia. Tidak sombong tapinya. Masih muda, nabi, raja pula ini orang Bogor tong sombong kasep seetik tidak ibadah sama nih Yusuf le kasep daik ibadah 50% kegantengan manusia yang pernah ada di dunia itu di Yusuf alaihissalam versi on the spotnya 25% di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15% di Ustaz Envy saya sana di orang dia setting ewang setting ewang da jatah maghrib tapi kan tersombong walaupun ganteng nabi raja ibadah kalau gara-gara kaya nggak bisa ibadah eh ganteng nggak Sulaiman Sulaiman ya manusia terkaya di antara nabi wilayahnya tanpa batas sombong nggak kalau gara-gara sakit tidak mau ibadah Ayub makanya ngaji oh diem-diem baik udah ngaji belum ngaji jadi kejawab masalah teh rek itu wae kita disorientasi kalau nerima notification WA langsung bangun jika nerima wahyu ti Jibril oh kan WA oh. Instagram WA langsung diplototin beak casana cas di Quran mah diantep rek itu wae hayang maut keur gigituan Hati-hati kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung ujung. Kalau biasa kita begitu ya matinya begitu. Eh, jelema tukang ngusep mancing, mau ke ngusep. Mang, mang, jumahan, mang. Ah, alhamdulillah, cep. Mang mantra kagoda kudu jumahan cenah. istri istiqomah kanu ngusep. Eh kalau mau belajar khusus sama tukang mancing tuh, dia fokus lihat kumul-kumul gitu. Sampai istrinya ngeluh. Ustaz tenang gimana ya suami saya teh semenjak kenal pancingan dipengaruhin temennya tuh jadi kalau pulang kantor teh nggak ke rumah dulu langsung ke kolam ibu mah cemburu sama kumbul-kumbul nah selama saya nikah nggak pernah dipandang tiga jam seperti dia memandang kumbul-kumbul ibu ayang di pelong tilu jam lagi hayang sok atau lagi balik sambut dipantau langsung ibu gaya enak kayak kumbu Alhamdulillah dicabok. Ah, tidak dah ibu lain nunggu umbul. Riwe ibu-ibu. Riwe sah. Pek mawatnya siap bermancing berik Jumahan heboh jamaah. Eh jelema ngambang di balong. Eh jelema ngambang di balong. Nah nggak pakai anu ngambang gitu. Kita mah tai ya mah jelema. si bapak nu tadi diajak Jumahan. Di betot gurame. Eh, tong nyalakeun gurame. Eta Ijro iya, tujuh 70 kali kan ngecek kuota usia tiap hari teh kita teh buronan malaikat Israel orang teh buronan malaikat Israel tong sombong dengan wajah cantik masih muda gagah ganteng sehat syarat mati tidak harus tua dan sakit bisa jadi duha barusan duha terakhir kita gitu wae ya, tapi kuluman alih hafan semua binasa kulu ajali musamma semua ada expirednya kulun nafsin daikatul maut semua akan kematian tapi kita jarang saling mengingatkan bab itu tiga kali dipanggil Allah musim adan musim haji dan umroh musim kematian maka sok ngaji mengerti tenang hati tenang jiwa tiga pengaruhan buka ayahan biarkan orang mau berkata apa tentang hijrah kita biarkan bimoli bibir monyong lima senti dan ketika maksiat nggak ada yang menggugat, tapi ketika kita taat pasti ada hater menghina menghujat kita. Jing si hater sholat ayo. Edan, adan, anjing. Goblok tahajud. Anjing. Salut. Siksa tong, mm, tong darosoge diludahi dia. Bukan nggak berani, nggak penting kita jadi kia teh atas doa orang-orang zolim yang nggak yang sayang sama kita dengan kebenciannya. Kenapa orang benci dikatakan sayang Ustaz? Dosa kita diambil dia, kebaikan dia ditransfer ke kita. Maka saya mah ke orang benci teh resep, tah, bronis tah. Bere duit di amplop, makasih ya udah membersihkan dosaku. Eh jadi bager gobloknya teh. Konsisten mana mah. Ya sama tara saruhana enu ngewa samberkeun assalamualaikum ngabalieur assalamualaikum ya ngeseh bang bang bang bang bang bang bang ulah saruhana tuh sekarang kan di Bandung lagi musim orang gila nyari ustad ya nggak tahu kalau di Bogor ya ada korban ada rumah saya udah cakra merah tuh kita kan pulang malam terus ah emang aing si cakra merah berarti target simbolnya kalau cakra merah bunuh di tempat kurang kan pinter cakra warna berem melicet ke material cakraan KB salembur Cina nu gelona liurun tek eh, bunuh KB cuma Dak cek si mamah teh Epi mah mau jadi korban nu gelo nah mah karena Epi mah lebih gelo tinu gelo liurun nu gelona ya, mana nih mah ustadna di mah komplek ustad KB Tong-tong terjebak kalem. Wah bener tuh. Jiwa kalem itu tenang. Rek itu aja bisa. Harus baca Quran. Karena Quran itu menenangkan ketika dibaca. Tok jelma resep hardcore-nya. Musik-musik thrash metal. Wow, wow. Bukan nyeri huntu. Setel. Oh, muntah ngamuk. Radio. Tapi bacakan Quran mah. Cici. Ternyata hebatnya Quran teh tidak berubah. Tapi yang membacanya mengalami perubahan. Maka sudah, one day one ayat. Berat. Ibu jangan ngajak gue deh. One day one ayat, 30 hari 30 ayat, setahun 360 ayat. Anak saya 5 juz yang paling gede SMP kelas 3. hari ayat yang berat tuh konsistennya. Terus sholat tepat waktu, cowok. Kan kelakianmu, the real man go to masjid. Kayak kayak gini nih, keren nih, nyari jodoh kayak kayak gini nih. Dia dia cowok-cowok setia nih. Allah aja disetiain apalagi kita. Allah Akbar. Tapi jangan nyari cowok yang nyender di tiang. Berarti dia cowok tulang lunak. Yang sudah tidak punten Pak, Bapak mah tersebut tenang. Berarti dia cowok tulang lunak. Cowok yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Ya, sok jadi cowok gentle. My subuh, my adventure. Ke masjid. terberat itu ke masjid. Oh, itu orang nama cuma. Havana onani. <laughs> ah, di beres subuh mah ditinggal sarung ge gak hamster kieu iya. kemana tuh gaya tak sama ngudangkeun santri teraku fisik tera ditoel ku bisikan lembut teh lah iya. terus tuh tantan udang sholat ya kok istri saya cerdas ngebanguninnya ya bangun tahajud waktu capek kan ya, pulang jam setengah satu sok ibu aja dulu ya udah beres ya mau tajur nggak ya bentar kan masih lama pe pinter istri saya tak hayang boga deh iji jika gitu berbisik nanti lirik eh bangun katanya mau nikah lagi yeah thank you babe nikah nikah sholat itu kan ya rek itu wae tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya ini ayat bukan hadis. Satria baja hitam aja berubah. Masa kita enggak? Ibu, di Bandung tuh ada kulineri. Kemarin saya di Trans Tata Kulineri Food Fest. Saya ada ceramah. Enjoy di sana. Menjelang maghrib kemarin. Makan-makan variannya banyak. Ada durian Ada donat madu. Saya suka saya bawa ke istri saya ini apa donat madu nggak malu sama donat kamu donat aja di madu cik atau mikir ya riwe ibu-ibu tak tong bebeja gandeng pas saya lain menyetujui mana calonnya kenalin aku biar aku yang menikahkan kamu pret ah mah dicakar <laughs> jadi panggilkan wepas ya piring solomari pupus tapi bulan kedua mah enggak dah diganti ku piring plastik <laughs> ya saya teh enggak ganteng cuman jentel dan lain gitu saya nggak begitu hit, cuman orang hit mana yang tidak mengenal saya. Saya tuh udah gak nyaman hidup teh boleh curhat. Kembali curhat ke si mama, mah apa ya pi? Capek nanti dakwah tuh nggak boleh capek, bukan dakwahnya. Ibu-ibu nggak paham. Kalau aku tuh bukan artis, tapi panggil di mall teh merokok yang dipotong. Tapi kak orang kan teman kayak kutang, tapi kak orang kaciri aku lagi ngidam kusak nah minta tanggung jawab naka orang sen ngeces sen ngacai cina yang dipoto yang ustad euh. cek si mama teh bere-bere kalunya kan Efrika punya istri ya ganteng sekurang orang nges, nges pesen mie kocok 10 orang, mie jadi barukah Rek ngawak dipoto tunggungnya dahar di kolong meja jabang ngestiis kan sebel. Langsung saya diskusi jengsi si Mama kumanya mah carana eta geus bisa lembangan di Paris Panjapa PPJ TSB. PTSB. nah yang ulin kenal loba duit gitu bisa ulin banyak. saya happy di cadar semua. Berhijrah yuk. Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri, Dimulai dari saat ini, dimulai dari yang kecil yang kita bisa. Fattakullah mastatoktum, tong riwe. Tu bisa sholat bari nangtung, bari diuk. Ulah sholat. Saya kemarin off-road, foto. Lain narsis moto sholat. Kan bergantian, ayo sholat ke itu mah bisa ngayak orang naon. Ayo nih komen Saya itu yang fotonya, yang memotonya tidak sholat. Bisa jadi, misalkan perempuan ukur men. Atau memang bergiliran nih, hewir ya lain narsis salatnya orang bisa salat di leuweung walaupun kotor karena darurat nu lama ninggalkeun salat setuju eueuh cai tayamum eueuh alat tayamum kanu sirah botak atuh miring tayamum gitu saya ke bulan <laughs> Ese eh, ngajelaskan agama teh kenal Rasul tuh tawassau sober dengan kesabaran. Sulit memahamkan itu. Bab poligami wae tadi tentang terus tak begang tuh ngabatin Nah, jadi artis 7 menit 35 juta hmm, agama mah kitab nah hese dibaca ada gundul ngejabri gue hese dijenggut ya gundul kudu dibaca diterangkan bararaut coba tapi karena saya yakin buruhna surga yang nggak saya dijalani ayah wae nu ngomong mah melak pare jadi jukut melak hade sok timbul butut menyian hade mah pasti ada yang menghujat dicie-cie diasingkan Ibrahim dibakar api kan hantep kan dan semoga akan cie-cie pada waktunya tuh nya jadi rek itu wae ya teh nges satu cicing sing soleh karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh Al-Anbiya 105 surat 2 hiji apa amal kesolehan baca Quran sholat sedekah selesai hayang naon Allah TP yang naon sok ngomong uni uni asa jiblaku yang istri deh ya Allah kuat tuh, kelasa eh ya Allah yuk gara laki cek teh galulis eh, digoda nak, ku artis-artis ipan Ipana teh anwar wan udah bilang daif amit-amit ya bang hayang Iya, itu mau syuting ke Bogor. Break syuting kan. Udah kemarin ngetes Ustadz Imana juga kemana. Dan sini. Saya cariin dalil poliandri dong. Nah, nah tuh. Aku kurang bahagia, eh. pengen dapat sosok kayak Ustadz. Beri kancingnya tuh dibuka juga. Ditinggali dosa, jadi tinggali sin kata berak. Perem kadele bentak karasa aina perem bentak. Mau nggak Ustadz? Nah. Dek moal, moal. Dek moal, moal. Aing muka muka ting mah moal, moal. Aing wudu deh, wudu deh, wudu deh. Itu saya tiga ngik batal. Kamu itu yang babaturanana, oh. Batal pizza, Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan. Sing, hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Ngerasa nggak? pengennya teh mundur aja karena tekanan nggak bisa stay on the track keep istiqomah cicing di tengah Jika kuda mendoma kan gigi ya salut ningali kuda gawena juara tapi kapoho di calana cek doma teh edan kuda gawena workaholic cek kuda teh cuek aja karena ini tugas wal andiyati dubha fal muriyati qadha fal mughirati suba fa asarna bihi naq'a sampai mengeluarkan percik api dari telapak kakinya saking semangatnya melaksanakan tugas manusia yang diperintahkan kepadanya ai buruhna teh kuut jukut pecut ai nu numpakna mah ji samsu ABC susu, bolu, sangu, jus jambu. Riwahnya jelema mama, dia bekerja untuk dirinya bukan untuk Allah. Era tuh kuda banyak pelajaran oh ini maksud Allah kudu soleh teh ternyata orang soleh itu pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin oh. digundukan di suka miskin maka yarjuna tijaratan lan tabur nges epi sedekah salat ngaji salat ngaji sedekah sok tiap hari apa yang kamu inginkan minta juara wani diriungkeun saya nggak nyangka saya tidak aja diterkenal si mama kenal si bapak kenal adik-adik kenal aing terkenal ki di keluarga terkenal saya bapaknya anak-anak kan minimalnya terkenal di keluarga kitunya saya kadang sok salut ke diri sorangan nah artis-artis ngefollow coba so kan saya di Bogor eh di itu di rumahnya sesuatu karena katanya Raisa mau datang. Karena lagi ada masalah sama Harmisnya. Sama Isyana. Dan Maghribna. dan Asarna. Oh ini ada pan, ah, penggalangan dana ya? Kali mama ngemandiin Evi, cerik deh. Jadi bukan bu kata-kata, ya kalau kolot di dalilannya cabok atuh. Mana yang nyakolakan orang, mana teh sakolakan ku orang. Nah, ini kan dakwaan. Bukan gitu dakwah kalau mah tangkap kakinya cuci itu ngedrop sendiri. Eh, saya kan bawa tuh kolot jadi lawannya dikadek bapak bawa. Bapak nu dengan Epi, tapi Epi mau ada di pesantren, ku bapak tuh diamalkan. Oh, cara yang salah. Maka disambung dakwah yang benar itu tawasau bil haq wa tawasau bisob ud'u sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah jangan dilupakan dengan cara yang baik sentuh kapan terakhir kita menempelkan pipi ke wajah mamah kita, ke wajah ayah kita lalu berbisik lirih, "Mah, maafkan aku ya, ridhoi aku." Ngadeg-deg orang lagi. Si mamanya juga tiba-tiba air matanya menetes lalu orang tadi dibuka kupluk diupi, ke mamah doakan. Ternyata herbal termahal di dunia itu ketika air mata ibu deras mengucuri mengkeramasi ubun-ubun anaknya. Dia jadinya jadi gigir. Dan air kaki ibu itu air surga karena surga di bawah telapak kaki ibu tong papatahan si mama bibirnya selalu basah 24 jam setiap kali melihat wajah anak-anaknya Robi habli minas solin pernah tuh ningali wajah si mama lalu mendoakan Allah mangfirli liwan terwangi air terjernih terbersih biarkan mereka istirahat menikmati hasil jerih payahnya kesuksesan kita anak-anaknya ajak umroh gendong mun bisa mau Yuma. Aku pengen kayak Aid Wes Alkorni dan Salman Aparisi yang terkelupas kulit punggungnya disebabkan menggendong ibunya hanya untuk membahagiakan ibunya. Berjalan kaki puluhan kilometer, kakinya terbakar karena padang pasir yang membakar karena menginjak bertelanjang kaki. Kulitnya mengering tercekik padang pasir di malam hari yang dinginnya mencekik. Tapi Salman Uwais nggak pernah menurunkan ibunya. Dia viral di langit. Nabi aja cemburu, jelesi. Karena aku lahir yatim. Hati-hati juga dengan yatim. Kalau mereka pengen jajan, ke siapa mintanya? Anak kita aja pengen es krim, kita nggak punya duit, nangis. Yatim kalau pengen jajannya ke siapa? Itu belum seberapa. Kalau yatim ingat ibu bapaknya, tok bagaimana mereka menahan air matanya. Kita aja masih ada ibu diceritain ibu nangis, sok datangi atau peluk bising jadi wajah terakhir yang kita lihat pulang dari Ar-Rahman kaget loh rumah kita kok banyak orang teh tahu nggak ah, tahu nggak tadi si mama namanya diumumin di masjid yang biasa tersenyum simpul sekarang terbujur kaku bibirnya kelu bisu badannya lumpuh nggak menyenyumi kita lagi sok rek naon ceriknya dapat cuma peluk Perhatikan bekas apa kenyit dahi dan keriput keningnya. Tak khawatir. Kita takut tidak bahagia anak-anaknya. Anting, lengit, kongkong, coplok, gelang, lepas. Sok yang penting kamu bahagia. Sok aturik ayah perubahan kemana Ketika kita dapat ilmu, jangan dakwahkan dengan cara yang sama. Amalkan ilmu itu. Peluk, belikan gamis, bising kesereng. Sebelum si bapak wafat, terakhir dibelikannya ninges ketat pakai panitik beliin mayu ke pasar baru banyak menganjuk motor pakai aplikasi indungan tapi tak pernah ngebonceng indungnya kapan terakhir berselfie sama mama kapan terakhir dinner sama mama Punya ngajanya, nyampe mama makan malam yuk punya mobil baru mama dulu waktu hari hari ibu jika nuarnya I love you mom mom you are my everything mah kau segalanya ku. cek si mama tehnya segalanya ku mama nya sok atuh datang hmm. punya teman kurang baik orang tuanya orang tua teman Oke. Iya. Okay. Hmm. Menyikapi orang tuanya. Oh diuji dengan orang tua yang selalu sudon, berprasangka buruk. Kemarin dapat pertanyaan ini di Bandung tuh. Dan bagaimana ketika kita diuji oleh orang tua, kita ngaji nggak pernah diizinin, kita berubah juga malah di omongin, pakai hijab disebut mana yang memakai karung dan lain sebagainya. Ini datang dari orang tua. Pahami ya teh ya. Ada nabi yang diuji oleh orang tuanya siapa Ibrahim belajarlah ke Ibrahim ibu-ibu juga sebagai ibu-ibu ke anaknya jangan berburuk sangka jadi ibu gula darah jangan dicurigai budak mah lepaskan tiga anak saya nilainya jelek indung nama ngambek dia nggak mau masuk dong karena merasa malu tiap hari sekolah tapi nilai jelek datang buka lalakon kenapa wawa malu sama mama tiap hari diantar nilai wawa empat Hai, empat. Gede ayat tiga dulu. Wow, kom lu, sini. Kamu tuh calon. Ayah aja nilai tiga. Sukses sekarang ya. Beda sikapnya. Nah, kami orang yang berburuk sangka itu paranoid, kasih pengertian. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Pandang wajahnya doakan. Ya Allah, hatinya milikmu, ganti dengan hati yang baru, berat tapi terus harus dilakukan. Nah, sikapnya ngekompersi ke cerita tadi. Mungkin sikap kita ada yang salah. Terlalu memaksakan kehendak sehingga orang tua lebih dominan khawatirnya. Lalu kemudian yang muncul rasa khawatir yang menutupi padahal tidak mesti paranoid terlalu berlebihan. Kan perempuan mah lebih sensitif ya ibu-ibu mah ya. Mun tidak gor. Cedak, bocor, langsung gak garo singsat si ayah cicing wae cicing wae tak tak efek juma si ayah cicing wae curang mah pangkunya daripada ciri power buat nangis teh saruan yang power buat mangku boga lalakon datang pangku letak masih ngocor dan soplasan masih ngocor bawa kanu grab ke rumah sakit set tuh ngecager di perban motor gitu waktu tanggung jawab eh arek kamu pas main rumah sakit kakara orang ciri jadi cerik lalaki mah telat dikasih rumah sakit. Ibu setuju nggak rumah sakit mahal sekali? Tidak, saya mah mahalnya berkali-kali. Riwehnya. Jadi menyikapi orang yang berburuk sangka, sungudon lawan lawan dengan husnudon. Mungkin dia belum paham. Minta maaf, kan sungudon mah sering-sering minta maaf. Maaf ya, kalau kamu punya prasangka seperti itu sama aku kamu tuh bisa jadi bener, tapi bisa jadi salah salahnya apa keburukanku lebih banyak yang kamu sangka